بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل ومن يضلل فلا هادي له Insyaallah kita akan meneruskan <clears throat> kajian tentang keutamaan bulan puasa atau keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kemarin alhamdulillah kita telah membahas tentang satu keutamaan yang tertera di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan kita menganjurkan bagi siapapun yang hadir di sini dan juga siapapun yang uh, mendengar kajian ini untuk berusaha menghafal hadis ini atau berusaha menghafal ayat yang berkaitan dengan kewajiban berpuasa Ramadan atau paling minimal memahami ayat tersebut, memahami arti dari ayat tersebut dan memahami kandungan yang tersirat dari ayat tersebut karena sebuah ayat dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam seringkali memberi faedah, memberi faedah dan makna yang tidak tersurat secara zahir namun harus melakukan pendalaman dan dijelaskan dan dijelaskan di dalam kitab-kitab syarah atau penjelasan para ulama atau dijelaskan oleh para ulama kita mulai dari hadis kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala azza wa jalla كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه akan saya artikan dulu satu persatu hingga hadis. Uh, satu persatu kalimat hingga seluruhnya kita artikan dan akan saya jelaskan kemudian setelah pengartian dan pemaknaan satu persatu. Kullu amali ibni Adam, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam, naam, setiap amalan anak Adam yaitu manusia. Setiap amalan manusia adalah untuknya sendiri. Illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li. Yang mana puasa tersebut atau puasa itu amalan puasa adalah untukku yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita namakan hadis al-Qudsi wa ana ajzi dan aku memberikan pahala atasnya yaitu amalan puasanya wasiyamu junnah puasa itu adalah perisai fa idza kana yauma shaumi ahadikum dan jika pada hari yang salah seorang dari kalian itu berpuasa fala yarfuth maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor atau keji fala yarfuth janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor atau keji. Wala yaskhab dan janganlah ia membuat kegaduhan atau keributan. Wala yajhal dan janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan bodoh atau perbuatan orang-orang yang bodoh. idza syatamahu ahad dan jika ia dicaci oleh seseorang dan jika ada orang yang mencacinya, au qatalah atau orang yang memeranginya atau menyerangnya, falyaqul inni sha'im marutain Maka hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku berpuasa atau semakna dengan itu. Selama dua kali. Walladzi nafsu Muhammadin biadi dan demi dan demi Rabb atau demi Allah dan demi Rob yang jiwa Muhammad shallallahu Alaihi Wasallam berada di tangannya. la khulufu famis saim, bahwasanya atau sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu al atyabu indallahi yaumal qiyamah lebih harum di sisi Allah atau lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti min rihil misk dari harumnya atau baunya minyak misik atau minyak kasturi walisaimi farhatan yafrahuhuma dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang mana mereka bergembira dengannya dengan keduanya idza aftara farihabi bi fitrih jika ia berbuka yaitu iftar fariha bi fitrih ia bergembira dengan berbukanya dia wa idza laqiya rabbah fariha bi saumih wa idza laqiya rabbah artinya jika dia berjumpa dengan Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala fariha bi saumih dia juga bergembira dengan puasanya Taib, kita memulai penjelasan hadis yang sangat yang cukup panjang dan memiliki makna yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan manusia atau anak Adam adalah untuknya sendiri. Illa siyam. Kecuali siam. Nah, di sini adalah pengkhususan dan keutamaan siam yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Fa innahu li, sesungguhnya amalan puasa tersebut adalah untukku, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bertanya, maksudnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya puasa itu hanya untukku? Kenapa dibedakan puasa di antara lainnya? Kita membuka kitab syarah Al-Bukhari, syarah sahih Al-Bukhari yaitu kitab Al eh, Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dari banyaknya perkataan para ulama mengenai hadis ini, beliau menyimpulkan bahwasanya an-nasauma la yaqa'u fihi arya kama yaqa'u fi ghairihi. Bahwasanya puasa itu tidak terjadi atau tidak tergejolak di dalam amalan puasa tersebut ria. Jadi tidak ada ria dalam berpuasa sebagaimana di dalam ibadah atau amalan lainnya terdapat penyakit atau termungkinkan di dalamnya terjangkiti penyakit ria. Namun dalam saum tidak. Itu adalah kesimpulan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga para ulama mengatakan, "Innama khassas siyam li'annahu laysa yadhharu min ibni Adam bi fi'lihi." وإنما هو شيء في القلب Sesungguhnya puasa itu dikhususkan dalam hadis ini dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah laisa yadhharu min ibni adam tidak zahir dari ibni adam dari manusia jadi ketika manusia berpuasa tidak ada orang yang tahu sebenarnya dia berpuasa atau tidak kita tidak tahu Ketika ada orang berjalan, misalnya di pasar, lah kita tidak tahu dia berpuasa atau tidak. Mungkin dia sedang berpuasa, mungkin saja dia tidak. Jadi laisa yadhharu min ibni Adam bi fi'lihi. Jadi manusia ketika berpuasa, itu sebenarnya orang lain itu tidak tahu karena tidak ada alamat atau tanda-tanda yang menjadikan orang tahu bahwasanya dia berpuasa. Kecuali jika dia mengabarkannya atau kecuali jika ia menunjukkan bau mulutnya misalnya. Namun tidak ada orang yang menyempatkan diri untuk mencium bau mulut orang lain demi mengetahui apakah ia puasa atau tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah. Wa innama huwa syai'un fil qalb. Dan sesungguhnya berpuasa itu adalah sesuatu di hati. Jadi sesuatu yang secara batin yang dilakukan secara batin, tersembunyi. Wa yu'ayyiduha hadha ta'wil dan ta'wil semacam ini atau pemahaman semacam ini dikuatkan oleh sabda Nabi saw. alaihi wasallam laisa fi dan tidak ada dalam saum itu riya tidak ada itu di hadis Nabi namun hadis ini adalah hadis mursal hadis mursal dan juga ini mengat, e, bisa dianggap bahwasanya hadis laisa fi siyam riya itu adalah hadis hadis dhaif. Dan juga ada hadis dhaif lainnya. As-siyamu la riya'a Bahwasanya siam berpuasa itu tidak ada riya di dalamnya. Qala Allah azza wa jal huwa li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman Hua yaitu siam atau puasa adalah untukku dan aku akan memberi pahala dengannya. Jadi walaupun hadis ini doaif, namun perkataan Allah Subhanahu wa taala huwa li wa ana ajzibi itu juga tertera di hadis-hadis yang sahih. Dan perkataan laisa fi siam riya tidak ada dalam berpuasa itu riya itu bisa benar dan juga bisa salah. Hmm. Dan jika hadis ini sahih, yaitu hadis yang mengatakan bahwasanya tidak ada riak dalam berpuasa, maka sudah tidak tidak perlu lagi ada perbedaan pendapat dan tidak perlu lagi ditanyakan kenapa, kenapa, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa baginya dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Kenapa? Nah. Namun maknanya kadang benar bahwasanya dalam berpuasa itu tidak ada riya karena kita tidak tahu siapa yang berpuasa, siapa yang tidak. Dan ketika kita berpuasa, Orang lain tidak tahu kita berpuasa. Alisa kata, kecuali kalau kita mengabarkan pada pada dia bahwasanya saya sedang berpuasa. Hmm? Dan Al-Qurtubi, Al-Hafiz Al-Qurtubi, seorang muhaddis berkata, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluha riya was saum la yuttala' 'alayhi bimujarrad fi'lihi illa Allah, fa adafahu Allah ila nafsihi." Fa adafahu Allah ila nafsihi. Nah, di sini Eh, Al-Hafidh Al-Qurtubi mengatakan, ketika amalan-amalan lain selain puasa itu, itu memungkinkan untuk terasuk di dalamnya ria. Jadi kalau kita amalan sholat misalnya, itu tentu saja ibadah badaniyah yang menggunakan badan dan zahir orang orang akan mengetahui bahwasanya ia sedang sholat karena ia melakukan gerakan-gerakan sholat. Dan amalan sholat tersebut mungkin saja disusupi, mungkin saja disusupi penyakit ria. Begitu, begitu juga dengan sedekah. Orang bersedekah tentu melakukan gerakan tangan seperti di masjid misalnya ketika bersedekah uh, setelah Jumatan atau selagi atau sebelum khutbah Jumat uh, orang yang ingin bersedekah tentu dia akan merogoh kantongnya kemudian memasukkan koin ataupun uang kertas ke dalam kotak kotak amal Nah ini membutuhkan gerakan tangan dan bisa saja terasuki atau uh, eh, yang nam termasukkan dengan atau oleh penyakit ria bisa saja karena itu gerakan atau ibadah yang bersifat amaliyah badaniyah membutuhkan gerakan badan. Sedangkan puasa wassaum la yuttala alaih bimujarud fi'lihi illallah. Sedangkan puasa itu tidak bisa terbaca. Tidak bisa terbaca dan tidak diketahui oleh orang dengan sebatas perbuatan saja karena orang mungkin saja ia sedang berbuat apapun apapun yang ia berbuat dia sedang lari keras kencang-kencang mungkin saja ia sedang berpuasa dan orang tidak tahu jadi tidak terbaca tidak diketahui apakah ia sedang berpuasa hanya dengan melihat zahir dari perbuatannya saja kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Maka berangkat dari itu fa'adhafahu Allahu ila nafsi, maka Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan mengatakan bahwasanya puasa itu untukku. Naam, puasa itu untukku. Dan ada juga dalam hadis tentang syafaat bahwasanya puasa memang memberi insya Allah akan memberi atau meminta syafaat bagi orang yang berpuasa dengannya. Dan dalam hadis yada' syahwatahu min ajli yaitu ketika puasa nanti puasa dibarengi dengan Al-Qur'an mereka akan meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membacanya, yang mengamalkannya dan yang melakukan puasa. Dan puasa akan berkata pada Robnya, yada syahwatahu min ajli. Afwan, afwan, afwan. Ini adalah perkataan atau ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan syahwatnya min ajli demi aku yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis mengatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu mereka meninggalkan syahwatnya demi aku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang bahwasanya puasa itu atau dalam maknanya puasa itu adalah untukku. Sahih? Nah, Ibnul Jauzi mengatakan, "Jami'ul ibadat Tazharu bi fi'liha." Seluruh ibadat itu zahir terang jelas dengan perbuatannya. Wa qalla an yaslam ma yuzharu min syaub. Dan sedikit dari amalan ibadah yang zahir itu selamat dari kejelekan-kejelekan. Bikhilaf as berbeda dengan atau sebaliknya puasa. Nah, jadi di sini saum seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, la yaqa' fihi riya kama yaqa' fi ghairi. Saum itu ada perbedaan dengan amalan-amalan ibadah lainnya karena saum tidak terjadi padanya riya. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, "Ma'na nafi fi qawlihi la riya fi saum." Makna dari penafian atau peniadaan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis dhaif la riya fi saum tidak ada riya dalam saum annahu la yadkhuluhu riya bi fi'lihi wa in kana qad yadkhuluhu aw qad yadkhuluhu riya bil qaul bahwasanya riya itu tidak masuk dalam fi'ilnya yaitu dalam saumnya itu tidak ada memang benar tidak ada ketika Anda bersaum, berpuasa, itu Anda sebenarnya tidak mungkin masuk ke dalamnya ria. Wa in kana dan meskipun qadiyad khuluhu terkadang masuk pada saum tersebut arya ria bil qaul dengan perkataan. Nah, di sini perbedaannya. Nah, di sini perbedaannya. Jadi puasa itu pada dasarnya dalam perbuatan puasa tersebut tidak akan masuk dalamnya ria. Namun namun dengan al dengan perbuat, dengan perkataan akan masuk di dalamnya ria. Naam, kaman yasumu thumma yukhbir bi annahu shaim, seperti orang yang berpuasa. Kemudian ia mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia ini berpuasa dan mengabarkan ini tidak mesti lewat lisan, kadang lewat status. Kadang lewat tulisan. Faqad yadkhuluhu riya min hadhil haifiyah dan dari tinjauan dan timbangan ini mungkin saja atau terkadang masuk ke dalam dirinya ah, masuk ke dalam hatinya penyakit riya. Fadukhulur riya fi shaum innama yaqa'u min jihatil ikhbar. Maka masuknya riya dalam berpuasa itu dari mana? Dari sisi pengabaran, dari sisi pemberitahuan, dari sisi pemberitaan, dari sisi pewartaan. Bikhilaf baqiyatil a'mal. Dan ini berlawanan dengan amalan-amalan selain puasa. Fa'inna riya qad yadkhuluha bimujarradi fi'liha. Dan karena riya di selain puasa di amalan-amalan selain puasa itu Ria bisa saja masuk hanya dengan melakukannya. Seperti sedekah. Hanya dengan menaruh uang saja di kotak amal itu bisa bisa bisa saja ter, ber, uh, masuk dalam hatinya dalam hati orang yang beramal sedekah tersebut penyakit ria. Namun dalam saum tidak kecuali jika ia melafazkan atau menulis kabar tentang dirinya bahwasanya dirinya berpuasa. Itu mungkin saja terjadi ria dalam pengabaran tersebut. Nah, di sini adalah perbedaan. Ada perbedaan antara saum dengan amalan ibadah lainnya. Jadi jadi ketika Anda ditanya apa sebab atau kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa pada dirinya sedangkan ibadah lain tidak dikhususkan pada dirinya? Jawabnya adalah karena dalam berpuasa itu sejatinya tidak masuk di dalamnya penyakit ria. Namun masuk disebabkan karena lafal pengabaran ikhbar pemberitahuan bahwasanya dia sedang dalam keadaan berpuasa. Karena orang yang asli yang berpuasa, jika dia tidak berkata, maka orang tidak akan tahu bahwasanya dia sedang berpuasa, ya kan? Tidak mungkin tahu. Wa ana ajzibih. Dan dengan berpuasa itu, aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala atasnya. Kemudian Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wasiyamu junnah. Wasiyamu junnah dan puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Di sini insya Allah akan saya sebutkan empat hadis yang ada tambahan-tambahan di masing-masingnya. Asyamu junnah itu adalah lafaz yang tertera di kitab Al-Wajiz di sini. Ha? Di Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada tambahan. Di beberapa riwayat, junnatum minan nar. Yaitu perisai dari neraka. Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan suatu hadis, "As-siyamu junnatun kajunnati junnati ahadikum minal qital." Puasa adalah perisai sebagaimana atau seperti atau laksana perisai milik kalian semua ketika berlindung dalam peperangan. Naam, ketika membentengi diri dari pembunuhan atau peperangan. Dan dalam riwayat Ahmad, junnatun Wahisnun hasinun minan nar. Puasa adalah junnah perisai dan hisnun. Hisn itu adalah benteng hasin yang kokoh, yang kuat, yang membentengi diri minan nar dari neraka. Dan juga dalam riwayat Ahmad lainnya, asyamu junnatun malam yukhriqha. Afwan, malam yakhruqha. Siam puasa adalah perisai selama ia tidak dikoyak atau dirobek atau dihancurkan. Nah, Al-Imam Ad-Darimi dalam riwayatnya menambahkan bil ghibah, asyamu junnatun malam yakhruqha bil ghibah." Jadi puasa itu adalah perisai bagi orang-orang yang melakukannya ya atau mengamalkannya selama ia tidak merobek perisai tersebut, tidak menghancurkan perisai tersebut sendiri dengan ghibah. Sahih? Jadi di sini ada banyak banyak sekali faedah. Wasia mujunnah. Kalau kita ditanya, puasa itu perisai. Nah, perisai dari apa? Nah, dari riwayat lain, hadis lain menafsirkan perisai untuk apa? Perisai dari neraka. Itu ada riwayat seperti itu. Ada anu juga perisai dari apa? Atau perisai seperti apa? Perisai seperti perisainya kalian ketika mencegah diri dari pembunuhan. Nah, itu ada. Dan juga perisai itu bisa nggak dihancurkan? Ah, ada hadisnya yaitu Asya mujunnah malam yakhrukha bil ghibah. Jadi puasa itu perisai. Jadi perisainya tetap kokoh selama dia tidak menghancurkannya sendiri dengan apa? Dengan ghibah. Jadi orang yang berpuasa itu dilarang untuk riba dan riba sebenarnya dilarang untuk setiap keadaan, tidak hanya dalam berpuasa saja, namun di setiap waktu. Namun khusus untuk bulan Ramadan atau khusus ketika kita sedang berpuasa, yang mana kita sedang menjaga diri dari azab neraka, menjaga diri dari perbuatan mungkar. Jika kita melakukan riba atau menceritakan menceritakan kejelekan orang lain pada tidak Eh, eh, maksudnya menceritakan keburukan-keburukan orang lain sementara kita ketahui bahwasanya itu riba maka itu sama saja dengan mencederai perisainya sendiri dan mencederai bentengnya sendiri menghancurkan bentengnya sendiri akhirnya puasanya pun tidak bermanfaat Taib. Al-junnah itu maknanya adalah perisai. Al-wiqayah, penjaga, wasater, dan penutup. Jadi pelindung. Naam. Al-Qurtubi, Al-Hafidh, Al-Qurtubi berkata, Junnah ay sutrah. Hmm. Atau satrah. Jadi perisai itu sebagai pelindung, penutup. Ya'ni bihasbi masyru'iyatihi. Fayan bagi lisa'im an yasunahu mimma yufsiduhu wa yanqusu thawabah. Dan ditinjau dari pensyariatan puasa, kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah junnah, yaitu perisai, pelindung bagi orang yang mengamalkannya. Fayanbaghi bagi lisoim, maka selayaknya bagi orang yang berpuasa an yasunahu agar ia menjaga puasa tersebut mimma yufsiduhu dan menjaga dari apa? Dari hal-hal yang merusaknya. Wayan yanqusu dan dari hal-hal yang menyebabkan pahalanya berkurang. Nah, itu perkataan dari Al-Hafidh Al-Qurtubi. Jadi ketika kita berpuasa nanti, jadikan puasa itu sebagai benteng atau sebagai perisai, pelindung. Jangan dihancurkan perisai itu dengan amalan-amalan yang apa? Yang merusak puasa itu sendiri dan juga yang mengurangi pahala dalam puasa itu. Toyib. Kemudian Wa yasih uh, ini adalah perkataan al hafiz Ibn Hajar. Wa yasih an yurad annahu satarahu bihasbi faidatihi wa huwa id'af syahwatin nafs. Dan boleh ditafsirkan bahwasanya perisai tersebut itu adalah benda atau hal yang menutup dirinya, melindungi dirinya. Karena perisai tersebut memiliki manfaat, yaitu melindungi dirinya. Dan manfaat tersebut juga bisa berarti melemahkan syahwat kejiwaan, melemahkan syahwat yang terdapat pada dirinya. Jadi siam junnah Siam itu sebagai perisai karena apa? Karena membentengi diri dan melemahkan syahwat yang ada pada dirinya sehingga ia menahannya. Nah, Oleh karena itu dalam hadis yang tadi kita uh, tuturkan wayada syahwatahu dan orang yang berpuasa wayada syahwatahu min ajli yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yada' yada'u syahwatahu li ajli." Yaitu orang yang berpuasa itu meninggalkan atau mematikan syahwatnya demi aku, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu sebagai perisai. Yang namanya dengan perisai itu ia melemahkan syahwatnya sendiri demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Wa yasihhu an yurad bi annahu afwan. Wa yasihhu an yurad annahu sutrah bihasbi ma yahsul minat thawab wa al hasanat. Dan boleh ditafsirkan perisai di sini sebagai apa yang menyebabkan ia mendapat pahala dan juga kebaikan-kebaikannya berlipat. Kebaikan-kebaikannya berlipat disebabkan apa? Disebabkan ia memiliki perisai atau benteng tersebut dan ayat berkata dalam al-ikmal makna dari dari uh, junnah ini adalah sutratun minal athan au minan nar au minan jami' dzalik bahwasanya junnah perisai itu adalah sutroh penutup dari apa dari dosa-dosa atau dari neraka atau dari keduanya. Naam, Ibnu Arabi mengatakan atau memberikan sebuah faedah yang sangat penting, yang baik dan sangat bermanfaat. Perkataan dari Ibnu Arabi adalah innama kana as-saumu junnah minan nar innama kana as-saumu junnatun minan nar li'annahu imsakun 'anil syahawat wan nar mahfufatun bisyahawat فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساتر له من النار في الآخرة Nah ini adalah faedah yang sangat bagus dari Ibnul Arabi rahimahullah Innama kana saumu jannatu minan nar. Sesungguhnya saum itu adalah perisai dari neraka. Kenapa? Apa sebabnya? Li'annahu imsakun 'anis syahwat. Karena puasa itu adalah imsak menahan diri dari syahwat, dari godaan-godaan. Wan naru mahfufatun bisyahwat dan neraka itu dikelilingi atau jalan menuju neraka itu dikelilingi oleh syahwat dan godaan-godaan. Nah, di sini Ibnu Arabi memberikan satu faedah. Puasa itu dikiaskan sebagai perisai atau benteng dari jilatan api neraka atau pencegah agar kita tidak menuju neraka. Terus ditanya, "Loh, kok bisa begitu?" Nah, sekarang beliau memberikan jawaban, karena puasa itu adalah menahan diri dari syahwat nah, menahan diri dari syahwat. Dan jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Artinya, jika kita meng, jika kita menuruti hawa nafsu dan syahwat, maka sesungguhnya kita sedang berjalan menuju apa? Menuju neraka. Dan dengan puasa, kita menahan diri untuk berjalan, menahan diri dari berjalan menuju syahwat tersebut itu sama saja dengan menahan diri dari masuknya kita ke api neraka falhasil hasil dan hasilnya annahu idza kaffa nafsahu 'anil syahwa fid dunya bahwasanya jika dia orang yang berpuasa tersebut menahan dirinya dari syahwat di dunia selama hidup di dunia kana dzalika satirun lahu minan nari fil akhirah maka dengan berpuasanya tersebut dengan menahan dirinya dari syahwat tersebut itu akan menjadi satiron akan menjadi satir yaitu penutup bagi dirinya penghalang bagi dirinya dari apa dari api neraka ketika di mana di al akhirah di hari akhirat nah ini adalah faedah yang diberikan oleh al imam ibnul arabi rahimahullahu taala dan ada beberapa sahabat dan juga para ulama mengatakan bahwasanya ghibah itu justru membahayakan puasa. Oh, ghibah membahayakan puasa. Kok bisa? Bahkan lebih parahnya atau lebih menakjubkannya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwasanya innal ghibata tuftiru shaim wa tujibu alaihi qada'a al-yawm bahwasanya ghibah itu membuka puasa maksudnya ghibah itu membatalkan puasa hmm ha kata Imam Al-Auza'i bahwasanya ghibah itu membatalkan puasa. Hmm. Watu alaihi alaihi ada likal yom. Nah, karena puasanya batal disebabkan oleh ghibah, maka dia harus atau wajib atasnya untuk mengkodok puasa tersebut atau puasa di hari tersebut di hari di bulan lain. Nah, di sini Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwasanya ghibah itu membatalkan puasa. Itu bagi Imam Al-Auza'i wa afrata Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm seorang ulama mazhab Zahiriyah justru lebih dahsyat lagi. Dia, beliau berkata, "Yubtiluhu kullu ma'siyatin min muta'ammidin laha dhakiran li sawmihi aw dhakirun li sawmihi sawa'un kanat fi'lan aw qawlan." لعموم قوله ta'ala لعموم قوله fala yarfuthu ولا يجهل ولقوله في الحديث fil لم man lam yada' والعمل به zur لله 'amal bihi أن يدع hajat fi an yada' nah Imam Ibn Hazm lebih ekstrim dibandingkan Imam Al-Auza'i lebih keras lagi dibandingkan al-Imam Al-Auza'i. Imam Ibn Hazm mengatakan, "Yubtiluhu kullu ma'siyatin." Sesungguhnya puasa itu akan batal disebabkan oleh setiap maksiat min muta'ammidin laha dari orang yang sengaja melakukan maksiat tersebut. li saumihi dan dia itu ingat bahwasanya ia dalam keadaan berpuasa. Sawa'un kanat fi'lan au qawlan. Entah itu berupa perbuatan ataupun sekedar ucapan. Nah berarti Ibn, Ibn Hazm rahimahullah mengatakan bahwasanya segala maksiat entah itu perbuatan ataupun ucapan yang sengaja dilakukan oleh orang yang berpuasa dan ia ingat bahwasanya ia dalam keadaan berpuasa maka ia telah membatalkan puasanya sendiri. Dalil dari beliau apa? Beliau berdalil dengan perkataan yang juga nanti akan kita bahas fala yarfuthu wala yaskhab wala yajhal dan janganlah dia berkata-kata keji, berkata-kata kotor atau membuat keburukan dan juga membuat perbuatan yang sia-sia atau perbuatan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi di sini Imam Ibn Hazm mengatakan bahwasanya pelarangan di sini itu haram dan membatalkan puasa. Itu menurut Ibnu Hazm rahimahullah. Dan juga di dalil yang lain. Itu dalil tentang haramnya berdusta di bulan atau ketika dia berpuasa. Adapun jumhur ulama mereka ya yang kita ikuti juga mereka tidak menjadikan ghibah dan maksiat secara umum itu sebagai pembuka atau pembatal puasa. Melainkan pembatal puasa mereka bersepakat bahwasanya pembatal puasa adalah makan sengaja, minum sengaja dan jima sengaja. Naam, dan jima sengaja dan ini adalah perkataan para ulama atau jumhur ulama. Ini adalah tafsir dari siam junnah jadi puasa adalah benteng. Puasa adalah benteng. Fa'idha kana yauma sawmi ahadikum dan ketika kalian berada dalam keadaan berpuasa di hari puasa, fala yarfuth. Nah, fala yarfuth. Apa arti yarfuth? Maka janganlah kalian atau kamu atau dia janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata keji Apakah dengan kata-kata kotor tersebut dia membatalkan puasanya sendiri? Tidak. Namun justru puasanya menjadi berkurang nilainya. Nah sekarang jangan sampai puasa hanya yang kita dapati adalah haus dan laparnya saja. Disebabkan apa? Disebabkan walaupun berpuasa kita tetap berkata keji, berkata kotor, menggibah orang. Ah, ini sama saja sebenarnya. Kesihan. Dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, mendapatkan gak enaknya. Alhamdulillah pahalanya minim. Jangan sampai seperti ini. Fala yarfuth wala yaskhob. Yaskhob artinya adalah membuat kegaduhan. Yaskhob adalah membuat ke kegaduhan. Dan makna yaskhob di sini adalah al khisom, wasiyah. al khisom itu seperti hmm, berselisih, bertengkar seperti itu, ha? Jangan kalian bertengkar. Jadi jangan berkata-kata keji, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata yang seperti riba ataupun bahkan namimah, mengadu domba dan juga wala yaskhab dan janganlah dia bertengkar ataupun berteriak keras-keras seperti menantang orang. Tidak perlu, tidak boleh malah. qad taqaddama anna al-murad an-nahy 'an dzalika ta'kiduhu. Nah, ta'kiduhu halatas saum wa illa fa ghairu shaim manhiyun an jadi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya maksud dari pelarangan ini yaitu fala yarfuth jangan berkata-kata keji wala yaskhab jangan membuat kegaduhan atau kerusakan atau pertengkaran wala yajhal dan janganlah dia berbuat seperti perbuatan orang-orang bodoh yang tidak mengenal baik dan buruk. Itu semua maksud pelarangannya adalah bahwasanya di bulan Ramadan itu pelarangannya lebih kuat dibanding bulan-bulan lainnya. Yaitu ketika di berpuasa itu lebih kuat pelarangannya untuk melakukan hal-hal buruk ini dibandingkan pelarangannya di hari-hari biasa. Nah, karena hari-hari biasa Nah, karena hari-hari biasa atau orang yang tidak tidak tidak berpuasa itu tetap dilarang berbuat seperti ini. Tidak boleh riba, tidak boleh namimah, tidak boleh uh, membuat kerusakan, tidak boleh berteriak semaunya. Itu semua juga dilarang di hari-hari biasa. Namun di bulan Ramadan dan dalam keadaan berpuasa, orang-orang muslim dilarang dan pelarangannya itu lebih kuat. Dan tentu saja jika pelarangannya lebih kuat maka dosanya lebih lebih besar. Wal a'yadu billah. Kemudian wala yajhal dan janganlah dia berbuat seperti perbuatan orang-orang orang-orang bodoh. Wala yajhal Nah, Kemudian Fa'idha syatamahu ahad Au qatalahu falyakul inni sa'im Dan jika ada orang yang mencela dia Atau orang yang memancing Pertengkaran Membuat dia sebal Au qatalahu atau orang yang menyerangnya hmm, Falyakul inni sa'im Maka hendaklah dia berkata Inni sa'im marratain sesungguhnya saya berpuasa dua kali. Nah, apa ini maksud di sini? Apakah uh, ia harus berucap harus mengatakan ketika seseorang mengajaknya atau ketika seseorang menghinanya misalnya, dia harus mengatakan, "Eh, saya sedang puasa loh." gitu. Apakah seperti itu? Bisa saja ditafsirkan seperti itu. Namun bisa juga ditafsirkan berkata di hati. Maksudnya menahan diri ya Allah, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, jangan sampai saya kepancing. Nah, misalnya seperti itu di hati, bisa saja. Dan terkadang yang di hati atau ucapan di hati itu lebih kuat daripada ucapan di lisan dan dari pemberitahuan. Lebih kuat biasanya seperti itu. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan atau lebih condong kepada lafaz atau lisan. Ya ini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya uh, maksud dari fal yakul an inni soim itu agar dia berkata kepada orang yang mancing amarah atau menghinanya, dia berkata saja kepada orang itu. Inni soim, inni soim. Saya ini sedang puasa, saya ini sedang puasa. Jangan ganggu saya, jangan pancing saya seperti itu. Itu menurut Imam An Nawawi. Dan adapun Imam Az-Zarkashi rahimahullah mengatakan bahwasanya maksud dari perkataan fal yakul inni sa'im marratain maksud dari perkataan bahwasanya ia hendaknya mengatakan bahwasanya saya sedang berpuasa itu maksudnya dua kali maksudnya adalah dua kali atau eh, maksud saya sekali di hati dan sekali di lisan. Nah, jadi lisan juga bicara hei saya sedang berpuasa. Juga hati juga berkata, anak saya sedang berpuasa. Tahan, tahan. Nah, gitu. Nah, jadi faedah dari ya, per, atau ucapan, faedah dari ucapan sesungguhnya saya sedang berpuasa itu adalah menahan lidah dari membalas celaan dan juga menahan hati dari menggerakkan anggota tubuh untuk memukul dan sebagainya untuk melawan. Jadi dia tetap tenang. Menahan semuanya. Saya senang berpuasa. Saya senang berpuasa. nah, Dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengganjari penahanan ini. Karena tentu saja ini membutuhkan kesabaran dan setiap detik ataupun tingkat kesabaran seseorang itu pasti ada ganjarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ia akan memberikan pahala kepada orang-orang yang rela berkorban dan menahan diri demi menunaikan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan syariatkan kepada umat muslimin. Walladhi nafsi Muhammad, walladhi nafsu Muhammad biadih. Demi jiwa Muhammad, demi Rabb yang mana jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, di dalam tangannya. La khulufu famis shaim. Ha? Khuluf apa arti khuluf? Arti khuluf adalah bau mulut. Fami so'im, eh, mulut seorang yang berpuasa. Atyabu indallahi min rihil misk. Lebih, lebih apa? Lebih baik di sisi Allah dari pada hari kiamat nanti daripada bau minyak kasturi atau misik. Nah, di hari kiamat nanti. Dan makna dari sini, maknanya adalah sebenarnya banyak sekali tafsiran dari para, para ulama dijabarkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Fathul Bari di kitab al sawm halaman 125 di kitab yang saya bawa ini mujalad atau jilid keempat so, di Fathul Bari halaman 125 beliau menjabarkan beberapa pendapat para ulama makna dari uh, mulut orang yang atau bau mulut orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik pada hari kiamat daripada hmm, bau atau aroma misik atau kasturi. Yang pertama annahu atyabu indallahi min rihil miski indakum ay yuqarribu ilaihi aktsaru min taqribil miski ilaikum. Jadi misalnya ketika kita ingin sholat di musola berjamaah misalnya, kemudian kita memakai atau mengenakan parfum, parfum misk atau minyak kasturi atau parfum apapun yang terbaik. Itu tidak lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dibandingkan dengan bau mulut orang yang sedang berpuasa. Jadi mulut orang yang sedang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya itu baunya lebih baik di sisinya kelak di hari kiamat nanti. Ada juga ulama lain yang menafsirkan atau mentakwil makna dari kalimat ini. Anna dzalika fi haqqil malaikah. Bahwasanya ini berkaitan dengan para malaikat. Wa annahum yastatibuna rihal khulufi akthar mimma yastatibuna rihal misk. Bahwasanya para malaikat mereka mengenakan minyak wangi atau mengenakan wewangian dari apa? Dari bau mulut orang yang berpuasa lebih banyak dibandingkan dibandingkan mereka mengenakan wangian dari wangi kasturi. Jadi wangi bau mulut uh, wangi mulut orang yang sedang berpuasa itu digunakan oleh para malaikat. Ini menurut beberapa ulama. Dan juga ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya annallaha ta'ala yajzihi fil akhirah fatakuna nakhatahu fatakuna nakhatuhu atyabu min rihil misk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan baginya pahala di akhirat dan di akhirat nanti secara zahir bau mulutnya itu akan lebih indah, lebih harum daripada baunya kasturi. Naam. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya sahibuhu yanalu ath thawab ma huwa afdalu min rihil misk. Bahwasanya pemilik bau mulut dalam berpuasa itu dia akan mendapatkan pahala yang mana pahala tersebut lebih baik dibanding bau kasturi di surga nanti. Dan juga Ad-Dawudi dan para pengikutnya mengatakan bahwasanya al-khuluf aktsaru thawaban al miskin mandub ilaihi fil jam'i wa majalis dzikr. Nah, kita ketika berkumpul sesama teman atau sesama dai atau sesama ustadz atau sesama pencari ilmu, kita saling mengenakan parfum, enam wangian dan juga ketika majlis zikir, entah itu majlis ta'lim atau majlis doa dan sebagainya, masing-masing mengenakan wawangian. Dan wawangian tersebut hukumnya adalah mandub, tidak wajib. Nah, sekarang bau mulut orang yang sedang berpuasa itu justru uh, memberikan pahala bagi pemiliknya lebih banyak dibanding bau atau aroma wangian yang dipakai oleh orang-orang yang sedang hadir di dalam majlis adzikr. Maka di sini di sinilah letak keagungan orang yang berpuasa. Bahkan dari bau mulutnya saja itu memiliki fadilah yang sangat besar. Yang lebih besar yang mana fadilah atau keutamaan tersebut jauh lebih besar dibandingkan keutamaan-keutamaan yang dilakukan secara sunnah secara mustahab, bukan secara wajib seperti wewangian yang dipakai atau parfum yang dikenakan yang digunakan oleh orang-orang ketika berkumpul dan ketika dalam majlis adzikr. Walissaimi farhatan dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Apa saja itu duanya? Idza aftara fariha bi fitrih. Idza aftara fariha bifitrih. Jika atau ketika dia sedang berbuka, maka dia akan bergembira dengan buka puasanya. Nah ini kita rasakan semua. Di kala hari sudah triknya, kita siang hari menahan haus dan lapar. Kemudian menjelang beluk maghrib, Masya Allah, semuanya terasa seperti seindah-indah dunia. Ketika kita memulai makan dengan bismillah, kemudian kita meminum teh manis hangat, Masya Allah rasanya itu sangat-sangat indah dan itu memberikan kegembiraan tersendiri bagi orang yang sedang atau setelah melakukan puasa setelah seharian penuh ia berpuasa kemudian ia mendapatkan manisnya berbuka puasa Dan al hafidz Al-Qurtubi mengatakan makna dari kegembiraan ini yaitu maknahu fariha bi zawali ju'ihi wa 'atashihi haitsu ubiha lahu al-fitr. Wa hadha al-farah tabi'i wa hadha al-farah tabi'i. Ah, sekarang uh, ada dua maksudnya dalam farah dalam kegembiraan ketika dia sedang beriftor, itu ada dua ketika kita iftor, berbuka puasa itu kegembiraannya ada dua Nah, jadi ingat eh, perhatikan orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan yang pertama gembira ketika ia sedang berpuasa puasa yang kedua ia gembira ketika bertemu dengan robnya di hari nanti disebabkan berpuasanya. Nah, kegembiraannya dikala ia sedang berbuka puasa itu ada dua macam. Yang pertama di yang eh, kedua-duanya dijabarkan oleh maaf. Yang pertama dijabarkan dijabarkan oleh Al-Qurtubi, yang kedua dijabarkan oleh ulama lain. Nah, penjabaran dari Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya orang yang berbuka puasa fariha bi zawali ju'ihi wa atshihi haitsu ubiha lahul fitr. Bahwasanya orang yang berbuka puasa itu akan merasakan senang secara fitrah. Naam, secara tabiat. Karena apa? Karena setelah dia lapar dan haus, haus sekali, lalu ia diperbolehkan untuk minum atau makan, maka dia akan merasa senang. Dan inilah fitrah manusia, tabiat manusia. Ketika manusia sedang lapar, haus di puncak-puncaknya kemudian ia diberi makanan dan minuman maka akan senanglah dia. Dan ini adalah tabiat dan fitrah manusia. Yang kedua, perkataan dari ulama lain bahwasanya farhahu inna farhahu bi fitrihi innama huwa min haitsu annahu tamamu saumihi wa khatimati ibadatihi وتخفيف من min ومعونة على مستقبل صومه. ini ulama lain mengatakan kegembiraan ketika berbuka puasa itu adalah kegembiraan di mana seseorang akan merasakan atau berkata pada dirinya, "Saya telah menuntaskan puasa di hari ini." Nah, itu akan menggembirakan orang tersebut dan juga ia telah menyelesaikan ibadah ini yang agung dan juga ia telah diberi keringanan. Itu perasaan bahwasanya dia telah diberi keringanan dan perasaan-perasaan tersebut menciptakan sebuah motivasi bagi dirinya untuk melakukan amalan puasa esok hari. Jadi ini di sini ada pendorong bagi dia dan ini adalah hmm, ini adalah perasaan yang tidak dimiliki semua orang tentunya. Hah? Anak kecil juga tidak akan eh, anak kecil juga belum tentu memilikinya, namun anak kecil hanya memiliki tadi yang pertama yaitu merasa senang ketika rasa haus dan dahaga terobati. Namun untuk yang kedua ini dirasakan oleh orang yang benar-benar berpuasa. Maksudnya ia merasakan atau mengimani puasa tersebut. Jadi ada dua, yang pertama adalah perasaan yang fitrah atau perasaan yang dirasakan secara tabiat. Yang kedua adalah perasaan yang dirasakan secara mustahab. Dan kedua perasaan ini digabungkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya beliau menetapkan la mani'a minal hamli 'ala ma huwa a'am mimma dzukir. Tidak mengapa kita mengatakan atau menetapkan sesuatu yang lebih umum daripada kedua hal tersebut. Fafariha kullu ahadin bihasbihi likhtilafi maqamatin nasi fi dhalik. Maka ini bergantung atau tergantung kepada orangnya. Jadi mungkin saja orang tersebut senang karena tabiatnya. Yaitu setelah haus dan lapar, ia mendapati makanan dan minuman, maka dia akan senang. Nah, ini termasuk dalam hadis. Yaitu bagi orang yang bersaum, itu akan mendapatkan kebahagiaan dan kebahagiaan secara fitrah itu termasuk kebahagiaan di dalam hadis maksudnya yang tercantum di dalam hadis dan ini adalah kebahagiaan yang mubah yang boleh yaitu kebahagiaan fitrah karena boleh-boleh saja karena ini adalah fitrah dan ini tetap bermakna kebahagiaan wa minhum man yakul mustahabban dan ada juga kebahagiaan yang mustahab di atas mubah tingkatannya wahwa man yakunu sababu syai'un mimma dzakarahu yaitu siapa yang bahagia dengan sebab bahwasanya dia telah menuntaskan ibadah puasa telah menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan atasnya dan juga dia telah mendapatkan motivasi dari puasa hari itu untuk melanjutkan puasa pada esok hari. Nah, ini adalah kebahagiaan yang mustahab yang lebih baik dari kebahagiaan secara tabiat. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi Dan ketika dia menemui Robnya, dia pun senang dengan puasanya. Maksudnya senang dengan apa? Dengan pahala yang ia dapat disebabkan ia telah berpuasa di bulan Ramadan atau di berpuasa sunnah di selain bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa nanti kelak dia akan merasa senang ketika bertemu Robnya entah karena senang karena memang dia bertemu Robnya entah ia senang karena dia mendapatkan pahala dari Robnya jadi itu semua adalah keutamaan berpuasa ini adalah hadis yang panjang yang maknanya sangat agung dan Eh, layak untuk dicermati bagi setiap muslim terutama ketika ia sedang berpuasa. Dan anak harap uh, antum semua murajaah ya kembali membaca hadis ini dan memahami kandungan-kandungan maknanya agar dapat memotivasi diri sendiri untuk memacu diri berbuat baik dalam atau ketika berpuasa dan mencegah diri dari keburukan ketika berpuasa. Barakallahu fikum. Nah, kita sampai di sini udah hampir sejam ya. Oke, okay. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta